Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, indak ya Fatani. Dhamir mustatir pada fi'il madhi ada berapa? Zomir mustatir pada fi'il madhi. Informasi Berapa? Dihitung dulu? Ya, nggak apa-apa. Kita memberikan kebebasan. Bomir mustatir pada fi'il mazi ada berapa? Artinya wazannya ya, Tasrifannya itu ada berapa? Sepatir? Masih diminta, masih mengharapkan kelonggaran. Ada dua, sedikit sekali. Dua itu sedikit, musanna, belum sampai pada tingkatan jamak. Ismail, ada berapa ya Ismail? Allahu a'lam. Muhammad ada dua. Nggak ada main mata ini Yang kayak Haris. Ada berapa? Bomir mustatir pada fi'il madhi. Iya. Wallahu a'lam. Aba Zain. Berapa? Lima. Fi'il madhi ada lima. Masya Allah. Ini baru banyak. Jamak maksudnya. Abal Hasan. Ada berapa ya Abal Hasan? Berapa? Dua. Wallahu alam atau dua? Wallahu alam. Abu Mas'ud Satu. Satu saja cukup. Atau dua lebih baik. Jadi kita baca pelan kemarin. Pelan KB itu keluarga berencana. Dua anak lebih baik. Dibahas. Ternyata cara membacanya bukan seperti itu. Cara membacanya itu dua anak lebih baik nggak ada komanya. Kalau ada komanya tidak mendidik cerdas bagi masyarakat. <laughs> Kalau kita berikan koma itu tidak mendidik cerdas bagi masyarakat. Tapi mendidik mereka cerdas adalah menyampaikan dua anak lebih baik. Jadi baik itu sebagai khobar, bukan lebih baik jadi khobar. Baik, domir mustatir pada fi'il madhi ada dua lebih Bawaan musafir pada fi'il ma'wi ada du, dua yaitu huwa dan hiya huwa dan hiya kalau fi'il mubarak tadi sebelah kiri sekarang sebelah kanan indah ya Mas Abdul Hadi Zamir mustatir pada fi'il mubarak <coughs> Ada berapa? Ini dimatengkan bagus. Masalah fa'il mus, bomir, bahir mustatir. Ini kalau sudah mateng bagus. Jangan merasa cukup dengan setengah mateng. Bagus setengah mateng. Apalagi untuk supir. Tapi ini harus mateng. <laughs> Gimana? Telur rebus. Antum supir. Gimana? Ada berapa? Kalau kepada ini kita beri waktu yang longgar, kepada antum juga kita beri waktu yang longgar. Berbeda-beda tetapi tetap sama. Ada berapa? Tiga. Oh, iya, iya. Ada termasuk banyak lah, nggak apa-apa. Masuk Usman? Lima. Kalau sampai ada beda dua. Dua itu perbedaannya jauh sekali. Baik, Fahri. Ada berapa Fahri? azan dan menunjukkan Untuk bomir mustatif dari dua sampai lima, kemudian kita dapatkan bomir mustatif. Bomir mustatifnya apa? Jawazan. Tapi kalau antan cuma antum anti antum antum anak anak anak kalau kita dapatkan bomir mustatif, wudhu. Baik pada si madhi tadi, bomir mustatif ada berapa? Dua. Dua. Dua dan Iya. Mustatirnya jawazan atau wujubban? Jawazan. Zomir mustatir pada tasrif fi'il madhi ada dua dan seluruhnya jawab Seluruhnya jawab. Kalau fi'il mubare ada berapa tadi ya Fakri? Lima. Mas Usman dapat teman. Ucapkan terima kasih kepada Fakri yang telah menemani antum dalam berpendapat lima. Salman lima. Ini mas guru antum. Salman nanti setelah pelajaran ketemu mana ya Salman? Setelah pelajaran ketemu mana? Asli Wonogiri. Gak ada Jakarta nya nggak? Hah? Enggak ya? Asli Wonogiri. Anak singkong berarti. Baik, fi'il mudhari ada lima bumi mustatirnya. Apa saja? Gua, hiya, anta, ana, nahnu. Ini harus dihafal. Hafal setengah mati. Bukan setengah matang. Gua, hiya, terus anta. Kemudian ana, nahnu. terang penulisnya seperti apa. Ini malam ini karena ini gambarnya seperti ini. Kalau yang dulu kan bukan seperti ini kan? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Inovasi tiada henti. Baik. Bomir mustatir pada fi'il mubarek ada berapa? Lima. Untuk jawazan ada berapa? Dua. Yang ujuban? Tiga. <coughs> Untuk fi'il amr ada berapa yang tengah sekarang? Mas Abdul Hamid. Ya, yang kita SMS tadi malam jawab nggak? Daerah mana? Desa Kriwen itu mana? Kriwen, Kriwen atau ada yang tahu desa Kriwen? Hah? Kriwen, gimana mana itu? sebelah utara desa Antum. Sebelah utara desa Abdul Hamid. Desa Abdul Hamid atau desanya Abdul Hamid? Berarti Abdul Hamid kepala desa. ya. ada SMS. Sebenarnya ternyata ternyata pendengar radio yang mas, memberikan mengirim SMS ke radio itu ternyata banyak sekali. Baru tadi malam mana diberitahu Ustaz Siap. Alhamdulillah tadi malam diberitahu, bukan besok malam. Jadi tahunya lebih tahu, lebih cepat. Banyak ternyata. Dari awal-awal daurah itu SMS terus. Nah, diantaranya anak bacakan. Ini perlu ini. Semangat sekali ya. Nomor antum atau nomor pondok ini? Ya, karena yang diiklankan nomor antum ya. Orang biasa. Ini bukan untuk menjelek-jelekkan golongan lain bukan atau ingin meruntuhkan siaran radio yang lain bukan kata beliau ini orang biasa dari Kriwen Alhamdulillah dulu koma sebelum ada RDS FM koma saya pendengar setia MTA FM koma akan tetapi setiap isian yang disampaikan MTA kok bikin ragu DGN dengan ilmu yang saya pelajari ketika masih sekolah titik Walhamdulillah ada RDS FM titik kayak ngirim telegram aja kemudian saya pindah ke channel sini titik titik titik akan tetapi Pak, siaran dari sini kurang jernih, masih ketumpuk-tumpuk radio lain, kemerosok titik. Ini bahasanya orang kriwen. Jangan-jangan sama dengan bahasa antum, Ustaz bilang itu ya. Desanya antum? Ya. Oh, desanya istri malah, Masya Allah. Kata beliau ini, bagaimana kalau powernya dibesarkan seperti radio lain, titik, matur nuwun. Gimana tadi dari Pak Camat? Apa Sudah tanda tangan Pak Camat. Nah, tinggal kabupaten. Pagi tadi, alhamdulillah, Abu Utbah ditemani Abdul Lesti sudah dapat tanda tangan Pak Camat. Alhamdulillah untuk radio. Tinggal ke Pemkap. Itu baru satu, padahal banyak sekali. Banyak sekali SMS masuk saja. Itu diabadikan saja Data. Kita kembali ke Bomir Mustatir pada fi'il amr. Mas Abdul Hamid. <laughs> Ada berapa bonus mudatirnya Mas Abdul Hamid? Yang jelas bomir mustatir itu kan cuma enam pada fil amr. Eh, hanya ada enam bomir, bukan bomir mustatir. Ada enam bomir pada fil amr. Anta, antuma, antum, anti, antuma, an, sunnah. Maka bomir mustatir ada berapa? Enam. Semuanya mustafir. Ijlis. Ijlisa mana bomirnya? Alif. Mustafir atau baris? Baris kurang satu lima. Ijlisu mana failnya? Bomirnya? Wow kurang dua tinggal empat. Ijlisi ya. Ijlisa alif. Ijlisna. Nah, berarti domir musatir cuma satu. Domir an anta. Domir mustatir pada Filamer cuma satu. Berarti formasinya berapa formasinya? Lima dua satu. Penyerangnya berapa Abdurrahman? Lima, backnya cuma dua, kiper satu. Itu yang senang main bola kalau sore-sore. Senang main bola sore-sore, lampunya pecah nggak diganti-ganti sampai sekarang. Gimana ini? Boleh main bola, tapi harus tanggung jawab. Ada yang rusak, iuran ganti. Tapi kalau seperti ini, wah, ngelihatnya nggak senang main bola. Kalau tanggung jawab, masa Allah pecah, diganti yang lebih bagus lagi. Kemarin itu ada lampu pecah yang gini, ganti yang lampu besar yang lebih bagus. Kan yang besar namanya. Ganti sendiri, jangan minta bantuan Pak Walimin. Nah itu baru zen bagus. Nah, rusak, ganti lagi lebih bagus. Kalau kemarin dari plastik, cari fitting yang dari besi. Nyetrum ayo. ayo. Baik. Berarti wamil mustatir untuk fiil di total ada berapa? Delapan. Dua pada fiil maldi, lima pada fiil mubarak, satu pada fiil amr. Yang jawazan ada berapa? Empat. Yang wujuban? Empat. Yang wujuban empat. Kita baca sekarang. Para rahimahullahu ta'ala al-fa'ilu. Ada yang zahir, ada yang zamir. Kita selesai pada contoh asrabu, tasrabu, dan yasrabuna. Sekarang Bomir pada fi'il amr. Uktub halaman 35 masih. Uktub. Mana fa'ilnya? Bomir mustatir. Apa takdirnya? Anta. Karena fi'il amr mustatir hanya an anta. <coughs> Ikra. Mana bomirnya Mustatir. I'lamu. Mana bomirnya Waw jamaah. Mustatir atau baris? Baris. baris. Nanti kita coba dengan buka mushaf. Kalau rahimahullah ketentuan-ketentuan fa'il. Yang pertama, fa'il harus selalu marfu secara i'rab. Fa'il harus marfu, tidak boleh mansub, tidak boleh majrur. Yang kedua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Kata kerja aktif. Ini sudah dibahas. Ketiga, Fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya. Tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Jadi tidak mesti susunan fi'il kemudian fa'il. Setelah predikat subjek. Tidak mesti. Tapi kadang-kadang fi'il, huruf jer isim majrur, banyak isim fa'ilnya di belakang. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nanti akan dijelaskan pada poin nomor 7. Begitu. Kita akan jelaskan pada poin nomor nomor 7. Atau kita baca nomor 7 sekarang. Biar bersambung. Nomor 7 langsung kita lewati. 456 kita lewati langsung nomor 7. Qala rahimahullah fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ulun bih. Fa'il itu boleh ditempatkan setelah maf'ulun bih. Artinya yang namanya fa'il itu tidak mesti setelah fi'il nggak mesti. Kadang-kadang fa'il di belakang jauh. Al-amzilah, sekarang contoh. Hadral waladu hadratal hadratil bintu, hadral waladani hadratil bintani. Ini untuk contohnya nanti. Kemudian yadhabul auladu, tadhabul banatu. Ini yang dan kita bicarakan. Sa'alan nabiyya rajulun. Sa'alan nabiyya rajulun. Ada orang bertanya kepada Nabi. Mana fa'il dari fi'il ta'ala? Rajulun. Letaknya setelah fi'il langsung atau terselang dengan kalimat lain? Terselang dengan kalimat lain. Ini menunjukkan tidak mesti fa'il letaknya setelah fi'il. Kemudian contoh berikutnya, innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah para ulama. Di mana fiil dalam jumlah ini? Fiilnya yakhsha, takut. Setiap fiil membutuhkan fa fa'il. Mana fa'il dari yakhsha? Al ulama'u. Yang takut itu adalah al ulama. Terserang terserang berapa kalimat di sini? Allah lafzul jalalah min kalimat lain ibadi kalimat lain ha bomir itu jadi fa'il dengan fi'ilnya terserang empat kalimat. Allah isim min huruf jar ibadi isim ha bomir isim. Contoh berikutnya sa'alani dzata yaumin rajulun pada suatu hari ada orang bertanya kepada saya. Sa'ala bertanya, fi'il membutuhkan fa'il. Mana fa'il dari sa'ala? Rajulun. Di sini letaknya tidak langsung setelah fi fiil terselang dengan ya mutakallim bamir zata isim yaumin isim terselang tiga kalimat. Berikutnya lagi contoh yang lain. La yadkhulul jannata illal mu'minun. Tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali orang-orang yang beriman. Yadkhulu fi'il mudhari' membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Al-mu'minun Sayangnya al mukminun. Di situ terserang dengan kalimat lain yaitu al jannata dan illa. Contoh berikutnya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah ketika Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibtala artinya menguji. Siapa yang menguji? Rabbnya. Mana fa'ilnya? Rabbu. Fi'ilnya ibtala terselang dengan kalimat Ib, Ibrahim. Contoh yang berikutnya, qad ja'akum rasuluna. Sungguh telah datang kepada kalian rasul kami. Siapa yang datang? Rasul. Berarti failnya rasulu dan letaknya tidak langsung setelah fiil, tetapi terselang dengan kalimat lain yaitu kum. Baik, kita kembali. Halaman berikutnya nomor 3. Nomor tiga. Kalau rahimahullah, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya. Tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Bisa dipahami? Poin nomor tiga ini ya. Fa'il itu tidak mesti setelah fi'il. Yang keempat, bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Kita bingung ini fa'ilnya mana? Kita ambil fi'ilnya, baru kita tanyakan siapa yang sebutkan fiilnya. Siapa yang duduk, siapa yang minum, siapa yang makan, siapa yang terus. Nah, jawabannya itu sebagai fa fa'il. <coughs> Pelakunya. Yang kelima, bila fa'ilnya muannas maka fiilnya harus diberi tanda muannas. Apabila fa'ilnya muannas maka fiilnya harus diberi tanda muannas yaitu a Bila fi'il ma'udhi dengan tak mati, tak taknis, as-sakinah. Seperti raqadat, salahat. nama orang. Kalau kita ya. maka pilihnya berganti atau tidak? Berubah? dengan menambahkan kata ini. Qamat. Setelah berdiri, Muhan itu. Seorang insinyur telah duduk. itu insinyur wanita. Dengan ini. jalan tetap atau kita membantu itu karena bahasanya muhadisun akan takwa ini. Maka jalasah menjadi jalasah. Sekarang apa yang berikutnya? Jahat Talibani peradaban datang dua murid atau dua siswa Siswa dalam laki-laki peradaban dua siswa kalau kita ganti akan datang dua sisi menjadi libatan. Kalau sisi datangnya kemana? sama ke sana atau ke belakang? Sisi. Tetap dari depan sana. Karena ini apa? Baik. Kalibatan. jangan berubah tetap berubah karena kalau dibacakan itu mana jadi mana berubah bukan menjadi dia setelah datang tentunya mah masuk untuk dibiarkan dulu tapi yang masuk pertama kali ustazahnya dakhala al unta kalau yang masuk sekarang ustazah dakhala al ustazah Dakhala berubah atau tidak? Menjadi dakhala. Kalau bahasa Yaman, bahasa Yaman dari kalau kita bilang kamu urusan apa yang kamu? Bahasanya dakhala. N itu apa? Apa lagi? Dakhala itu masuk. Itu bukan ilmu apa urusan? Itu dakhala. Kamu kata pakai Islam itu. Kalau dalam sendiri berarti nanti langsung Kita pelak tadi. Demikian juga kalau mu'annas cari. Kemudian raja al-muslimuna. Kalau al-muslimuna al di al-muslimatu. raja tetap atau berubah? Menjadi kalau raja. Ini keempat kita berikan banyak biar kalau raja. Kita ulang kembali. Nomor 5. Bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Kalau pelakunya wanita, maka kata kerjanya pun harus diberi tanda wanita. Apa tandanya? A. Bila fi'il ma'zi ditambahkan tak taknis. Seperti contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Bila fi'il mudhari maka dengan tak di awal fi'il. Dengan tak di awal fi'il di sini tinggal kita rubah ya kawan. Kalau salama, apa yang mudaranya? Yaku, yaku, yaku mufaridun. Kalau kita ganti jadi faizatun, tetap yakum atau berubah? Menjadi apa? Takumu. Ya di sini kita ganti dengan tak menjadi takumu. Kalau jalasa lihat di sini. Di sini berubah atau tetap? Menjadi Hah? Tajlibu ya. Tajlibu. iya. Pada yang ini menghadirkan karena kainya muannats wanita maka fi'il membuatnya ditambahkan tak di depan sebagai tanda maha. Jadi tak di sini sebagai tanda maha. apa talibani menjadi yajibu talibani. Untuk mananya talibatani tak tajibu. Tajibu. Dakhala ustadu yang kudu atau tadi. Kalau kata itu tetap berkudu pakai tak. Tak tak kudu. Kalau yang muslimun yang kudu al muslimun. Di sini berubah menjadi apa? Tak kudu. Takhruju. Qala rahimahullah bila fi'il mudhari dengan tak di awal fi'il seperti tarhudu dan tasluhu demikian juga contoh-contoh yang lain. Yang terakhir nomor 6 bila fa'ilnya musanna atau jamak maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Nah, mufrad. Ya Pak Rahmat, atau Pak Rohmat. Rohmat. Rohmat berarti di sini mufrad. Ikut jenengan pokoknya derek. Derek Pak Rohmat. Berarti dalam keadaan mufrad. Baik, bila fa'ilnya musanna atau jama, maka fi'il harus tetap dalam keadaan muf, mufrad. Mufrad. Tidak mengikuti kalau fa'ilnya musanna terus fi'ilnya dijadikan musanna tetap bentuknya mufrad seperti ini faizun kalau kita ganti menjadi faizani fi'ilnya berubah atau tidak tidak kalau kita ganti faizuna fi'ilnya berubah tidak juga kalau muhandisatun tajlisu muhandisatun saya rubah menjadi muhandisatani fi'ilnya berubah tidak dijadikan jamak muannas muhandisatun berubah atau tidak fiilnya fiilnya tidak berubah tetap saja itu fiil tidak berubah walaupun fa'ilnya kita rubah menjadi musanna atau ja jamak ini ketentuan-ketentuan fa fa'il nah, adapun latihan sudah dikerjakan tahun lalu terjemahkan ke dalam bahasa Arab juga sudah diterjemahkan tahun lalu maka untuk tahun baru ini kita berikan tugas yang lain. Tugas yang lain yaitu dengan membuka surat surat Nuh surat Nuh inna arsalna Nuhan ila qaumihi ayat 1 sampai ayat 10 Surat Nuh ayat 1 sampai ayat 10. Ini per per ayat 1 sampai ayat 10 kita jadikan per. Per itu singkatan dari PR. PR banyak per ayat 1 sampai 10 temukan fa'il dari ayat pertama sampai ayat 10 itu PR bukan dikerjakan sekarang PR ayat 1 sampai ayat 10 bisa dibantu nanti dengan membuka terjemah Al-Quran membuka terjemah Al-Quran kan lebih mudah untuk menentukan siapa pelakunya baik itu fa'ilnya dhamir atau isim zahir, mustatir atau ba bari Yang penting semua fiil patokannya begini. Tentukan dahulu fiilnya. Setelah ketemu fiilnya baru cari failnya. Karena setiap fiil pasti ada apa? fa'il. Setiap pekerjaan itu pasti ada pelakunya. Setiap ada perbuatan pasti ada yang ber berbuat. Daripada ini mana failnya, Tentukan dulu fiilnya mana? Arsala, arsalna, anzir, yakti Kok semua disebutkan? Budu, itaku atiun, yakfir yaghfir, zaa la'akhar ta'lamun, da'autu, yazid, dan seterusnya. Benar tadi yang disebutkan fiil-fiilnya. Sudah ketemu semua fiilnya, baik itu fiil mawi, fiil mubarak, fiil amr, ketemu, baru cari fa'ilnya. Cara zahir nggak dapat, berarti bomir. Baris nggak ada, mustatir. Boleh kerjasama dengan tetangga. Kalau bukan tetangga nggak boleh. Yang paling enak yang kos-kosan banyak sekali. Baik. Boleh kerjasama dengan yang lain, tetangga ataupun non tetangga. Bisa dipahami PR-nya? PR insya Allah.